وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل من ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي أعزني الله Ketahuilah bahwasanya Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan ringkasan berkaitan dengan para pengemban ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dikelompokkan mereka-mereka ini menjadi beberapa kelompok. yang masing-masing kelompok ada tingkatan-tingkatan satu dengan lainnya. Di antara kelompok-kelompok pengemban ilmu ini yang pertama adalah man akhlasa fi talabil an wa nashara ilmahu ba'da dhalik yaitu orang yang mengikhlaskan dalam mencari ilmu kemudian setelah itu ia menyebarkan ilmu tersebut tentunya inilah kelompok yang paling tinggi yang paling bagus dan dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di antara tiga amalan idama matal insan kata amalu illa min salas sadaqah jariyah aw ilmun yuntafa'u bih aw salih Jika manusia telah meninggal dunia maka terputus amal kecuali tiga. Yang pertama sedekah jariyah di antaranya bentuk wakaf mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih atau ilmu yang bisa diambil manfaat dengannya. Yang termasuk tadi orang yang ikhlas dalam mencari ilmu setelah itu menyebarkan ilmunya. Maka walaupun dia dalam kondisi sudah meninggal dunia, maka orang tersebut akan terus-menerus mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga adalah auladin salihin yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Bahkan anak itu merupakan usaha orang tua. Waladuka min kasbika. Anakmu itu termasuk usahamu. Dari sinilah bahwa hendaknya kita menjadi kelompok yang pertama tadi. Itu kelompok yang akhlas sofi talabil ilm summa nasara ilmahu batadharik. Itu orang yang mengikhlaskan dalam mencari ilmu kemudian ia menyebarkan ilmu tersebut. Jadi sekali lagi walaupun dia meninggal dunia terus akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua adalah man laisa lahu niyyah fi talabil ilm thumma razaqallahu subhanahu niyyah ba'da yaitu orang yang tidak punya niatan dalam mencari ilmu namun setelah itu ia mendapatkan anugerah bisa meniatkan dalam mencari ilmu untuk kelompok kedua ini tentu ini di bawahnya. Walaupun kalau terus-menerus dia dalam keadaan niatnya bagus akan bisa mengejar kelompok yang pertama tadi. Yaitu orang yang ini yang kelompok yang kedua tidak ada niatan mencari ilmu, setelah itu Allah berikan rezeki bisa mendapatkan niatan untuk mencari ilmu. Ini sana banyak para imam seperti Sufyan Tsauri tul ilm min ghairi niyah Thumma rasakallahu niyah ba'du Aku mencari ilmu tanpa ada niatan Setelah itu Aku diberikan karunia niat setelahnya Dan ini bisa kita lihat juga Mungkin anak-anak ahli sunnah wal jamaah Ketika di pondok pesantren itu dipaksa oleh orang tuanya. Kalau tidak mau mondok, maka tidak akan dibiayai lagi, disuruh mencari rezeki sendiri. Tapi kalau mau mondok, maka akan dibiayai dengan biaya besar. Ini anak-anak yang mondok demikian tadi belum mendapatkan niatan. Talab dan ilmu ini ya fa'aballahu an illa yakuna fa'abal ilm illa yakuna niyah. Jadi ya, kita mencari ilmu tidak ada niatan, namun ilmu sendiri enggan, kecuali harus ada niatan. Jadi kalau dia terus-menerus bisa mengejar, mempertahankan niatnya akan bisa mendapatkan derajat yang pertama. Nah, ini kelompok yang kedua. Pertama tadi apa? Orang yang ikhlas dalam mencari ilmu kemudian menyebarkannya. Yang kedua apa? Yang tidak ada niatan ilmu, tidak ada niatan untuk mencari ilmu, setelah itu diberikan karunia. Yang ketiga adalah man belain ilm li gharadin minad dunya. Man talabal ilma li gharadin Orang yang mencari ilmu dengan tujuan untuk mendapatkan dunia. Telah kita sebutkan dalam hadis beliau Nah Muslim bahwasanya awal mantusar nar yaumul qiyamah minha rajulun <clears throat> qara'a ta'ala min ilm wa qara'a al-Qur'an. Falamma 'arafa Allah Subhanahu wa ni'matah faqila lah innama talab al-'ilm li yuqal 'alim wa qad al-Qur'an yuqal qali faqad qila. Fasuhiba wajhu dan nar. Ini kelompok yang ketika ini adalah mencari ilmu untuk mendapatkan dunia. Kita lihat hadis Hurairah yang termasuk dibakar lebih dulu. Yang paling awal dari penghuni neraka adalah seorang yang belajar ilmu dan baca Al-Quran. Ketika Allah sudah menunjukkan kenikmatan-kenikmatan Seandainya dia ikhlas dalam mencari ilmu, seandainya baca Al-Quran bukan untuk yang lainnya, terus mendapatkan pahala yang besar. Nah, setelah itu dikatakan sesungguhnya engkau belajar ilmu biar dikatakan alim. Dan engkau baca Quran biar dikatakan kore, Bapak kila sudah dikatakan. Fasuhi bawajuh ilan nar. Maka diseret wajahnya masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah jangan kita keliru dalam mencari ilmu. Jangan biar dikatakan alim. Jangan dikatakan qari. Jangan untuk mencari dunia. Mana? Matalab Jadi siapa mencari ilmu la yata'alamhu illa ghadin dunya Lamidit nyamal yaumil qiyamah arfal jannah. Barang siapa mencari ilmu dengan tujuan tidak ada lain kecuali untuk mendapatkan dunia, maka Allah haramkan dirinya itu baunya surga. Ini kalau tujuan utama dalam mencari ilmu agama Allah itu hanya untuk mencari dunia. Namun di sana ada ilmu yang memang untuk mencari dunia seperti ilmu ekonomi. Nah, atau ilmu kom komputer atau yang lainnya, ilmu pertanian. Mempelajari ilmu tersebut dengan tujuan untuk mencari dunia atau ilmu perdagangan, maka tidak mengapa. Tidak mengapa kalian mempelajari ilmu Memang ilmu tersebut tujuannya untuk mendapatkan dunia, ilmu peternakan, ilmu perdagangan, ilmu pertanian, ilmu ekonomi. Nah, tujuannya itulah untuk mencari dunia. Itu tidak mengapa. Tapi kalau ilmu agama, mempelajari Alkitab Sunnah, mempelajari Tauhid, mempelajari Al-Quran, mempelajari nah, fikih. Setelah kita lihat ucapan Syafi'i, Iza ra'aita rajul yaludu bi sultan fa'alam annahu lis." Jika engkau melihat seorang qari Ternyata dia ini mendompleng atau membebek kepada pemerintah. Jadi hanya mengikuti pemerintah, ketahuilah dia ini adalah pencuri. Dia adalah pencuri. Jadi kalau hanya mencari ilmu, itu tujuannya tadi untuk mengikuti pemerintah, jadi untuk mendapatkan dunia, fa'alam annahu ketahuilah dia ini adalah pencuri. <clears throat> Tapi ini kelompok yang ketiga. Saya lagi dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Maka termasuk yang diadab pertama kali pada Yamul Qiyamah. Kelompok yang keempat, man yudhoyi ilmah ba'da an al-ilm. Orang yang menyanyikan ilmunya setelah ia memperoleh ilmu. Dalam kita lihat Al-Quran hujjatun lak au alaik. Quran sebagai hujjah bagi dirimu atau dia akan mencakarkan kamu. Banyak sekali di antara teman-teman kita atau sebagian santri yang sudah mempelajari ilmu. Begitu menikah, apa yang kalian lihat? Tidak ada sibukan dengan ilmu lagi sudah. Jadi hanya sibuk dengan anak. Atau sibuk dengan kerja. Eh, ini menyanyikan ilmunya. Atau mereka-mereka yang sudah kuliah di Jami'ah Islamiyah. Pulang ke negaranya. Termasuk, ternyata masuk ke dalam parlemanat. Dalam parlemen. Masuk untuk mengikuti alur demokrasi dan lain sebagainya untuk menyanyikan ilmu yang telah ia peroleh. Ini sangat berbahaya sehingga nanti akan dihujat oleh ilmu itu sendiri. Al-Quran hujatun lak au alaik. Termasuk tidak mengamalkan ilmunya. Wal alim bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang berilmu tidak mengangkat ilmunya akan diadab lebih dulu daripada penyembah berhala. Coba, ini sangat berbahaya sekali. Sudah dapat ilmu, namun nyanyikan ilmunya. Oleh itulah, yang ilmu yang ia peroleh itu diamalkannya. Di antaranya dengan mengajarkan kepada orang lain dalam kehidupan sehari-hari berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut. Nah, kemudian juga walaupun sudah berkeluarga tetap berusaha untuk mengajarkan ilmunya. Ini jangan sampai nanti. Jangan sampai sudah mondok mungkin lama 5 tahun, 10 tahun ternyata membuang-buang ilmunya karena wami, seakan dia itu orang awam ya duduknya juga sama dengan mereka para perokok duduknya di cakruk-cakruk ataupun di tepi-tepi jalan nah, nah ini coba lihat sebuah puisi tadi disebutkan wal alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasat termasuk ilmu orang yang berilmu tidak makan ilmunya akan diadab lebih dulu daripada penyembah berhala ayo sebutkan itu sama Inna rajul law tayyamul qiyamah fatamdada kitabu badnihi fin fayaduru bihi kama yaduru al haul hawla ruha fayasami alihin nar fakilalah lah ya fulan alam ta'mul ma'ruf wa mungkar kal bala kuntu amul ma'ruf fala ati wan mungkar wa ati. Jangan seorang penghuni neraka yang dia ini keluar seluruh isi perutnya kesakitan, dia berputar-putar sebagaimana keledai berputar di penggilingan. Ya, orang zaman dulu kalau ingin giling gandum atau giling padi itu ada keledai. Dikasih tali, di belakangnya kasih batu. Kemudian batu tadi akan diseret oleh keledai. Jadi untuk melembutkan gandumnya atau untuk jagung ataupun yang lain. Ini bentuk kesakitannya yang menjadikan apa? Menjadikan penghuni neraka itu berkumpul untuk melihat tentang orang yang paling berat seksaannya ini. Yang menjadikan seluruh penghuni neraka akan berkumpul untuk melihat seksaannya paling berat tadi. Dan dikatakan, wahai puluhan, gagah engkau merintahkan kebaikan, melarang kemungkaran? Dia katakan, iya. Aku mengajak kebaikan, namun aku tidak melakukannya. Aku melarang kemungkaran, aku melakukannya. Ini diadab lebih dulu. Oleh itulah ini kelompok yang keempat ini lebih parah daripada kelompok ketiga. Nah, yang disebutkan tadi apa? Kelompok ketiga tadi mencari ilmu untuk dunia. Tidak mereka baunya surga. Kalau di sini masuk neraka kemudian apa? Sesaknya paling berat paling berat yang menjadikan penghuni neraka itu berkumpul untuk melihat siksaan orang tersebut. Oleh itulah hendaknya berusaha untuk mengamalkan ilmu yang telah didapatkan dan jangan sampai menyanyikan ilmu yang telah ia peroleh. Yang telah ia gapai. Nah, kelompok yang nah berikutnya adalah man yudillun nas bi ilmihi. Orang yang menyesatkan manusia dan ilmunya. Kama falahu az-zanadiqah sebagaimana orang-orang zanadiqah. Jadi menyesatkan manusia dan ilmunya. Dan ini banyak. Yang termasuk juga ahlul bidah. Sehingga Allah nyatakan liyahmilu auzarahum kamilata yaumil qiyamah wa min auzaril ladzina dallunahum bighairi ala sa'a ma yazirun jadi hendaknya mereka itu memikul dosa-dosanya secara lengkap pada yaumil qiyamah dan dosa-dosa orang-orang yang telah mereka sesatkan. Nah, tak disebutkan kisah ada seorang Nasrani ini dalam Sahih Muslim hadis Anas bin Malik al Bukhari Muslim. Nah, hadis Anas al Bukhari Muslim. Seorang Nasrani yang masuk Islam. Kemudian mempelajari agama Islam dengan baik sampai Rasulullah SAW pun mengangkat dirinya sebagai sekretaris. Setelah dia menjadi sekretaris kepercayaan Rasulullah SAW ternyata kembali murtad. Menjadi pengikut agama Nasrani. Sehingga orang Kristen, orang Nasrani, orang ini dijadikan sebagai pimpinan. Karena betul-betul mengetahui celah-celah yang ada di barisan kaum muslimin. Namun Allah tidak ridho dengan kelakuan orang tersebut sehingga ia dimatikan. Dimatikan Allah Subhanahu Tentunya orang-orang Nasara berusaha untuk menguburkan pimpinannya tadi. Ini sering kita sebutkan. Setelah ditanam, ternyata jenazahnya terangkat. Hala fa'ala Muhammad wa ashabuhu ini mereka orang-orang Nasara mengatakan ini kelakuannya Muhammad dan para sahabatnya. Fahafaru lahu hafan amikon. Akhirnya mereka itu menggali kuburan dengan galian yang sangat dalam. Dimasukkan jenazahnya. Begitu masuk dan ditanam, terangkat lagi jenazahnya mereka masih begitu. Hadza fa'ala Muhammad wa ashabu. Ini perbuatan Muhammad dan rekan-rekannya dan para sahabatnya. Akhirnya mereka orang Nasara betul-betul menggali galian yang sangat dalam yang tidak mungkin dalam waktu cepat bisa menaikkan jenazahnya. Nah, mereka menggali galian dengan sangat dalam. Kemudian dimasukkan jenazahnya. Begitu dikubur, naik lagi. Baru mereka sadar ini bukan pekerjaan Muhammad dan para sahabatnya. Akhirnya mereka membiarkan jenazahnya di atas dan kondisi bau. Wahakala. Ini baru di dunia. Baru di dunia demikian Allah namhinakan. hinakan tentang zindik tadi. Contoh kedua, Sulaiman Imam Haithami, seorang korek yang kita sebutkan juga berkali-kali. Seorang korek yang ya ini ahli dalam kiroat. Ada salah satu muridnya yang telah belajar kepadanya. Setelah selesai dari studinya, dari belajarnya, ia pun pergi melanjutkan untuk mencari guru yang lain. Setelah lama ditinggal, maka sang murid berusaha untuk menjenguk gurunya. Terima kasih kepada gurunya yang telah mengajarkan ilmu. Begitu dijenguk, dijumpai oleh istri sang korek. Yaitu gurumu sedang sakit parah. Dia tidak mau mati kecuali beragama Yahud. Karena engkau sebagai muridnya, maka nasihatilah agar dia terus-menerus memeluk agama Islam. Akhirnya sang murid berusaha menasihati gurunya. Nah, nasihati agar terus-menerus memeluk agama Islam jangan menjadi agama Yahud. Namun gurunya enggan. Gurunya enggan sampai terakhir meninggal dalam kondisi beragama Yahudi. Padahal ini seorang kori ahli dalam qiraat. Nah, kemudian istrinya mengatakan kepada murid yang datang tadi, kuburkan dia. Karena engkau sebagai muridnya. Akhirnya dikuburkan. Jenazah kerunya ditanam Begitu ditanam ternyata ter terangkat juga. Terangkat jenazahnya. Maka dia kebingungan. Bagaimana ini? Sudah dikuburkan kok. Jenazah terangkat. Akhirnya dia mencari guru yang lain. Menyebutkan perkaraannya. Dalam kondisi sakit dia ini seorang kari. Ahli dalam kiraat. Namun terakhir dia ini memeluk agama Yahudi. Maka guru yang lain tadi mereka nasihat. Kalau begitu sudahlah. Kuburkan di pekuburan orang Yahud. Dibawalah jenazahnya ke pekuburan orang Yahud. Digali kuburan. Digali kuburannya. Begitu sudah dalam ditanam. Dimasukkan jenazahnya. Begitu ditanam, seakan-akan tanah itu menelan gitu saja. Langsung masuk sekarang menelan. Kemudian dikubur. Nah, ditanam. Murid tadi semakin terheran-heran, kenapa begini? Akhirnya ia kembali kepada istri korek tadi. Apa penyebabnya? Disebutkan bahwasanya ketika saya bawa ke bulan kaum muslimin, ini yang terangkat kemudian bertanya kepada guru yang lain di bawah kuburan orang Yahudi ternyata begitu ditanam seakan-akan tanah itu menelan itu saja. Hanya istrinya menyebutkan bahwa guru kamu ini setiap selesai sholat ia membawa tongkat dan memukul kepada patung atau gambar Abu Bakar dan Umar. Yang mengetahui bahwasanya termasuk Ciri orang kafir dan ciri orang munafik itu membenci. Membenci Abu Bakar dan Umar apalagi mukulnya tadi. Taib. Coba kita lihat. Seorang kori ayat dalam Al-Quran tidak mengamalkan ilmunya. Membenci kepada Abu Bakar dan Umar padahal jelas dalam firman Allah. Wasabikunal awalun dalam muhajirin wal ansar walladzina tabawum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adalahum jannatin tajri tahtaha khalidina fiha abada dzalika fawzun azim orang-orang ter, telah terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik Allah ridho kepada mereka mereka ridho kepada Allah Allah siapkan untuk mereka itu surga. Di bawahnya mengalir sungai-sungai kekal jalannya untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang besar. Barisan dari muhajirin adalah Abu Bakar dan Umar dan bahkan lebih utama. Nah dari sinilah seorang korek tadi tidak mengamalkan ilmunya. Sehingga kita lihat di dunia aja sudah diazab demikian mati dalam keadaan beragama Yahud. Nah, mentolan nas bi ilmihi, orang yang menyesatkan manusia dengan ilmunya. Termasuk juga Waqala lana lain lana baru. Nah. Anahnu anahnu sadanak man huda bada ja'akum bal kuntum mujrimin. Qala li nah, Waqala lana stinful lain istakbaru. lain istakbaru. baru. Balabak la yawan nahari perlu nabi anak billah. Jadi orang-orang yang yang pembesar-pembesarnya itu mengatakan kepada orang yang lemah, apa kami menyesatkan kalian setelah datang petunjuk kepada kalian? Bahkan itu orang-orang melakukan kedorakaan, Maka orang yang lemah yang disesatkan tadi mengatakan, bahkan engkau membuat makar di malam hari siang hari. Engkau merintahkan kepada kami untuk melakukan keingkaran. Dari sinilah saling menyalahkan. Jadi sama-sama masuk neraka, baik yang menyesatkan ataupun yang disesatkan. Namun kita lihat liyahmilu milu. kamata yaumal qiyamah wa min auzar ghairin. Jadi mereka akan mendapatkan adab Rabbana atihim di fainul adab wa lahum alan kabira ya Allah. Berikan kepada mereka itu azab yang berlipat ganda. Laknat mereka dengan laknat yang besar. Nah, disinilah orang yang menyesatkan manusia itu akan mendapatkan adab yang berlipat ganda. Lebih parah daripada kelompok yang ketiga, daripada kelompok yang keempat. Kelompok yang ketiga diseret masuk neraka, tidak melakukan baunya surga. Kelompok, nah ini kelompok tiga. Kelompok yang keempat, bagaimana sisan tadi? Menjadi penghuni neraka ini berkumpul untuk melihat sisa yang paling berat. Kelompok yang kelima ini sisanya berlipat ganda. Nah, berlipat ganda. Nah, oleh karena itulah jangan sampai setelah punya ilmu <coughs> justru menyesatkan manusia. Mengajak manusia untuk melakukan bid'ah-bid'ah. Karena dia bisa baca kitab. Ini ngotak-ngatik. Ini bagaimana? Nah, dulu hancurnya Aceh, Banda Aceh karena senok hokronya. Seorang Belanda yang dikirim belajar Saudi. Belajar ilmu di sana, informasinya bisa hafal Quran, bisa mengetahui bahasa Arab. Namun tujuannya untuk menjatuhkan nah negara Aceh waktu itu dengan kemunafikannya menyesatkan. Nah, ini sangat berbahaya. Maka Rasulullah mengatakan inna akhaf ma ala ummati munafik Ali mulisan. Semuanya perkara yang paling aku takutkan, takutkan kepada kalian adalah seorang munafik yang pandai lisannya. Nah, dan kita telah mengetahui di antara bentuk-bentuk munafik itu sangat banyak. Nah, di antaranya sambutan mereka itu laknat. Nah, tahiyatul laknah Ya, ketika jumpa itu saling melaknat, saling mencerca satu dengan lain. Nah, makanya itulah ketika jumpa dengan teman-temannya jangan terus melaknat, jangan terus mengejek sebagian lainnya. Innal munafikin alamat. Nah, tahiyatul mulaknah wa ta'amuhum an-nuhbah, makanannya makanannya haram. Ini ciri orang munafik. Wa ghanimatum hulul, dan harta rampasan mereka itu adalah hulul diambil sebelum pembagian harta rampasan perang. Layatuna al-masajid illa hajra. Mereka tidak datang ke masjid kecuali memboikotnya. Jarang ke masjid. Kemudian Nah, layak yakrabuna al-masajid illa hajra wa la yatuna shalah illa dabara. Tidak melakukan salat kecuali mengundur-undurkan mengakhir-akhirkan. Dan kala Rasulullah melihat orang-orang yang sholat asar sampai kuning kuningan di langit dan sholat subuh sampai hamil terbit matahari, Rasulullah mengatakan tilka sholatul munafik. Itulah sholatnya orang munafik. Nah, kemudian mustakbirin berlaku sombong, layak lifun, walai ulafun, tidak berlaku lembut, tidak bisa dilembuti, Nah, ini di antara dia orang munafik oleh karena itulah jangan sampai ada satu di antara sifat kita yang ada di sini. Dan di antara juga mereka itu enam suka ghibah namimah. Mengadu domba dengan lainnya, menjadikan permusuhan. Ini ngadu sana, ngadu sini. Nah, tujuannya untuk menjadikan permusuhan satu dengan lain. Ayat sebutkan kisah yaitu seorang budak. Yang budak ini dalam sisi tubuhnya tidak ada cacatnya. Namun ada satu bagian dia ini adalah suka namimah. Suka ribah dan namimah. Akhirnya dibeli oleh majikan tersebut karena lihat secara lahirnya bagus, kuat, tampan, perkasa. Begitu dibeli, maka budak tadi mengatakan kepada enam nyonya yang perempuan, majikan perempuan. ia katakan bahwa itu ingin menikah lagi, ingin menikah lagi. Ini suamimu ingin menikah lagi. Kalau ingin engkau terus dikasihi oleh suamimu, maka potonglah sedikit jenggotnya. Nah, kemudian simpan. Nah, ini kalau dalam dunia apa sihir begitu, ada yang begitu. Jadi ya, ambil mungkin kukunya ataupun rambutnya ataupun jenggotnya disimpan nanti dijadikan buhul. Jadi untuk apa? Untuk menjadikan kasih sayang atau menjadikan lari. Nah, kebencian. <clears throat> Ini nyonya perempuan tadi membenarkan ucapan budak. Akhirnya budak tadi mendatangi majikan yang laki-laki. Bahwa istri kamu itu ingin menikah lagi. Sama ingin menikah. Ia sudah punya calon. Enggak percaya nanti malam dia akan bawa pisau akan menggal leher kamu. Eh, ini menyerahkan dalam hatinya. Akhirnya apa? Akhirnya majikannya laki-laki pura-pura tidur di malam hari. Istrinya datang membawa pisau. Itu sudah mulai dekat, langsung ditangkap tangannya, diambil pisaunya, dan disembelihkan kepada istrinya tadi. Nah, Coba lihat, gara-gara siapa tadi? Gara-gara budak yang suka namimah, ribah namimah. Majikan membunuh istrinya sendiri. Melihat demikian, dari pihak istrinya tidak terima. Ini ketahuan. Akhirnya dari pihak istrinya tersebut membunuh majikan laki-laki tadi. Akhirnya dua-duanya sama-sama dibunuh. Bukan hanya itu, Sampai akhirnya terjadi perseteruan antara kabilah dari pihak laki-laki dan pihak istri. Terjadi perseteruan gara-gara budak yang suka namimah tadi. Nah, itulah sekali lagi eh, ini kelompok yang kelima adalah kelompok yang menyesatkan manusia. Ya, adalah kelompok orang munafik, orang zandakoh Nah. Kemudian yang yang keenam Manasab ila alim wahwa jahil. Orang yang menisbatkan dirinya kepada orang yang berilmu. Padahal dia ini bodoh. Coba kalian lihat nanti banyak sekarang dai-dai yang sangat bodoh luar biasa. Kadang dalil aja tidak bisa baca. Al-Quran tidak bisa baca, hadis tidak bisa baca. Tapi nanti akan menjadi dai-dai terkenal di televisi-televisi, di radio-radio. Masya Allah, luar biasa. Bahkan dulu tatkala kita kuliah di IAIN, datangkan seorang katanya ahli dalam agama. Membuat satu seminar pertemuan antara mahasiswa kemudian diisi oleh Nah, pembawa materi tadi. Begitu membaca ayat tidak bisa baca. Ini langsung namanya orang YIN nah, disorai pakai tepuk tangan. Nah, setelah itu tidak lagi menyebutkan sama sekali ayat ataupun hadis. Nah, ini yang menisbatkan dirinya kepada yang berilmu. Kepada berilmu. Padahal dia ini sangat bodoh. Maka abang disebutkan hadis Buraidah al qudah Salasah namanya hakim itu ada tiga Qadin fil jannah wa qadiyan fil nar. Seorang hakim di surga, dua orang hakim di neraka. Yang pertama, Qadin arafal haq faqadha Fahwa Fahuwa fil jannah. Pertama adalah seorang yang alim, seorang qadhi, seorang hakim yang tahu kebenaran kemudian dia berhukum dengan kebenaran tersebut. Fawal jannah maka dia di surga. Coba kita lihat ini lebih banyak yang ke neraka daripada ke surga. Yang kedua, qadin arafal haq fajara alaih. Seorang qadi yang tahu kebenaran namun dia deruhaqa melanggar kebenaran tersebut. fawafinar finnar. Yang ketiga, qadin qadha bighairi ilm. Fawa Seorang qadi yang berhukum memutuskan tanpa ilmu langsung neraka Entah itu benar atau salah. Qadi yang seorang hakim yang bodoh langsung ke neraka. Oleh itulah rahimallahu wa arafa qadra nafsihi. Semoga Allah memberikan rahmat kepada seorang yang mengetahui kadar dirinya itu. Rumongso, hendaknya itu tahu kadar dirinya. Jangan sampai menisbahkan dirinya kepada orang yang berilmu padahal sangat bodoh sekali. Kita tidak bisa baca. As-sunnah tidak ada hafalannya. Al-Quran mungkin hanya separuh juz amma. Coba. Udah banyak sekali. Da'idak yang baru. Yang muncul. Saya Rasul mintakan. Qadin. Qadha bi'ilm fawa binar. Seorang qadi berhukum tanpa ilmu langsung neraka Entah itu hukumnya benar atau salah. Langsung ke neraka. Dan ini lah disebutkan Imam Syafi'i al mahabir la khatabat zanadiqa wa indal manabir. Kalau bukan karena para ulama, maka orang kau akan khutbah-khutbah di atas mimbar-mimbar. Nah, tapi ini enam para pengemban ilmu. Ya beruntung hanya dua kelompok tadi. Kelompok yang pertama kita ulang Man sabit ala BM, sumana syara alim baca Jadi orang menyebarkan ilmu, orang yang ikhlas dalam mencari ilmu. Kemudian apa? Kemudian dia menyebarkannya. Nah, yang kedua adalah orang yang tidak ada niatan mencari ilmu. Namun setelah itu ia memberikan uh, memperoleh niatan ilmu. Ini kelompok kedua ini akan bisa mengejar kelompok yang pertama akan sukses dalam kehidupannya di dunia ataupun di akhirat. Kelam ketiga tadi apa? Matalah BN lewat dunia mencari ilmu untuk mencari dunia. Ini tidak akan mendapatkan baunya surga, bahkan akan diseret masuk neraka pertama kali. Kelompok yang keempat, nah, Orang orang yang punya ilmu menyanyikan ilmunya. Tidak mengamalkannya. Asal itu tersibukkan dengan pangkat kedudukannya, dengan dunia. Jadi seakan ilmu ini muspro. Tahu muspro? Silang begitu saja. Tidak ada bekasnya. Nah, kadang Al-Quran sudah dihafal, hilang. Nah, yang penting kan sudah dapat ustadz misalnya ataupun ustazah dapat titel ustazah. Nah, ini berbahaya. Jadi akan diazab yang menyebabkan penghuni neraka itu akan berkumpul untuk melihat siksaan yang paling berat tadi. Kalau yang kelima adalah hanya menyesatkan manusia. Ini sesaknya lipat ganda. Ini sampai yang diseret masuk neraka diadab dengan paling berat Kemudian juga apa? Mendapatkan azab melipat ganda. Dan yang paling parah lagi adalah kelompok yang terakhir. Sudah bodoh menisbatkan dirinya kepada orang berilmu. Nah, ini sangat berbahaya. Mafhumul kalam? Baik. Ilahun